Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang satu ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu uh, eh, qadha'u hawa nas, membantu memenuhi keperluan orang lain atau membantu orang lain. Ini adalah ibadah yang agung. E, dalam Islam, ibadah e, berkaitan antara seorang hamba dengan Robnya dan di antara ibadah adalah hubungan antara seorang dengan yang lainnya. Jadi jangan dianggap ibadah hanyalah bagaimana seorang bisa beribadah kepada Robnya. Tetapi di antara perintah yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana seorang bisa membantu saudaranya yang lain. Karena dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang lain selain ayat-ayat menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillahi fasawfa ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka kecuali orang yang menyeru untuk bersedekah atau untuk berbuat kebajikan atau untuk mendamaikan di antara manusia. Barang siapa yang melakukan yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan kepada dia ganjaran yang besar. Di sini Allah menyuruh atau memuji orang yang menyuruh kepada kebaikan, yang menyuruh untuk bersedekah, bahkan mendamaikan di antara manusia. Ini semua adalah ibadah yang berkaitan dengan berbuat baik kepada orang lain. Dan Allah mengatakan, "Fasaufa nu'tihi ajran 'azima." Kami akan berikan kepada mereka ganjaran yang besar. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu linnasi husna." Berkata-katalah yang baik kepada manusia, ya. Jadi syariat juga menyuruh kita untuk berkata-kata yang baik kepada manusia. Karena kata-kata yang baik tersebut menyenangkan hati orang. Tidak menyakiti hati mereka, tidak ya e, nyelekit sehingga menyindir mereka, tidak, tapi kata-kata yang menyenangkan mereka. Ini juga bentuk berbuat baik kepada orang lain. Contoh juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wa sahibil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura kata Allah Subhanahu wa taala sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik kemudian kata Allah berbaktilah kepada kedua orang tua berbuat baiklah kepada karib kerabat berbuat baiklah kepada fakir miskin berbuat baiklah kepada anak yatim berbuat baiklah kepada tetangga berbuat baiklah kepada musafir berbuat baiklah kepada teman dekat, berbuat baiklah kepada istrimu. Ini semua perintah berbuat baik kepada orang lain. Allah turunkan ayat-ayat yang merintahkan demikian. Ya. Demikian juga Allah mengatakan di antara ciri-ciri penghuni surga, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Di antara ciri-ciri penghuni surga kata Allah mereka memberi makan makanan yang mereka sukai kepada yatim, miskin, asir, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan kepada orang yang sedang ditawan. Allah muji mereka. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah muji orang-orang berbuat ihsan. Wa ahsinu. Berbuat baiklah. Di antaranya berbuat baik kepada orang lain. Inna allaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Ya. Kemudian juga Allah berfirman, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Intinya kalau kita ingin mengumpulkan ayat-ayat yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain sangat banyak ya. Ya ayyuhalladzina amanu wa wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Rabb kalian. Setelah itu Allah mengatakan, waf'alul khair dan berbuatlah kebajikan. Berbuat baik kepada orang lain di antaranya. Berakhlak mulia, menyambung silaturahmi. Banyak sekali ayat-ayat tentang hal ini ya. Ini menunjukkan perhatian syariat terhadap ibadah ini sangat besar. Karenanya demikianlah para ambia mereka punya perhatian besar terhadap berbuat baik kepada orang lain. Contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti kisah Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, dia ketakutan, kabur. Fakharaja minha khaifan yataraqab. Keluar dari Mesir dalam kondisi ketakutan, khawatir terkena kejahatan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya dia pun kabur menuju negeri Madian negeri yang jauh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma warada ma'a Madyana wajada wajada alaihi ummatan minan nas yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatbukuma qala la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir Kata Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi Musa sampai di negeri Madian, dia mendapati ada sekumpulan orang-orang banyak sedang berada di suatu sumur mengambil air untuk memberi minum kepada ternak-ternak mereka. Kemudian di antara sekumpulan manusia yang banyak tersebut, bahwa jada min min himum imra'atayn tazudan. Di antaranya ada dua wanita yang kambing mereka ingin minum air ditahan-tahan oleh dua wanita ini. Tidak bisa ambil air minum dari sumur tersebut. Maka Nabi Musa menghampiri mereka bertanya, "Ma khatbukuma? Ada apa dengan kalian?" Qalata la nus la nasfi hatta yusdira ri'a. Kata mereka berdua, ya, kami enggak bisa mengambil air sampai orang-orang pergi semuanya. Wa abuna syekhun kabir. Orang bapak kami sudah tua enggak bisa ngambil air. Itu kerjaan lelaki. Akhirnya Nabi Musa kasihan sama mereka. Fasaqalahuma. Setelah orang-orang pergi, Nabi Musa kemudian membuka tutup sumur. Dia ambil air untuk dua wanita tersebut dan dia membantu dua wanita tersebut tanpa mengharap pamrih dari mereka berdua. Padahal Nabi Musa dalam kondisi sangat lapar, pergi meninggalkan kota Mesir, tidak bawa bekal makanan sampai di negeri Madian sangat lapar, namun dia sempat-sempatnya membantu dua wanita tersebut. Thumma tawalla ila dhil, kemudian dia pun bernaung di bawah sebuah pohon berdoa kepada Allah, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakhir." Ya Rabbku, sungguhnya aku mengharap kebaikan darimu. Kata para ulama, Nabi Musa lapar minta dikasih makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya dia bertemu dengan orang tua dari dua wanita ini. Intinya Nabi Musa alaihissalam menyempatkan dirinya untuk membantu dua wanita tersebut kasihan. Hatinya iba melihat dua wanita tersebut tidak bisa mengambil air minum dan laki-laki di situ pun tidak ada yang bantu dua wanita ini ya. Ini kebiasaan para anbiya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat terkenal suka membantu orang lain ya ma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in faqala qad faqala la. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta sesuatu yang Nabi mampu kemudian Nabi berkata tidak. Kalau Nabi mampu, Nabi pasti melakukan, Nabi pasti membantu, pasti. Ya, Nabi tidak pernah mengatakan la, tidak pernah. Ya, tidak pernah. Apa yang dia bisa lakukan, dia bisa bantu, dia akan bantu. Oleh karenanya, sebagaimana hadis yang masyur dalam Sahih Bukhari, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi pertama kali oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam kondisi ketakutan, maka Nabi pun turun dari Gua Hira dalam kondisi terjufu bawa diruhu, dalam kondisi gemetar, ya. Eh, kemudian begitu ketemu dengan Khadijah, Khadijah menenangkan Nabi saw dengan berkata, kata Nabi saw alaihi wasallam, laqad ala nafsi, aku khawatir ada keburukan menimpa diriku. Apa kata Khadijah radhiyallahu anha? Kalla fa abshir, sekali-sekali tidak wahai suamiku, kau tidak akan ditimpa dengan keburukan. Bergembiralah, innaka la yakhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau. Innaka la tasilu rahim, engkau suka menyambung silaturahmi, wa dukul hadis, engkau senantiasa jujur dalam berkata, wa tahmilul kalla, engkau membantu orang yang tidak mampu, wa taksibul ma'dum, ada orang tidak punya apa-apa sama sekali, engkau bekerja, hasilnya kau berikan kepadanya, ya. Wa takrid engkau membantu suka menjamu tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau selalu membantu orang terkena musibah. Ini sifat Nabi SAW seperti itu. Ya. Dan selalu membantu orang lain. Ciri spesial Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya disebut dalam hadis bagaimana seorang jariah budak wanita datang ingin di dibantu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi membiarkan dia memegang tangan Nabi dibawa ke sikakil Madinah dibawa ke lorong-lorong kota Madinah. Kenapa dia ada keperluan dan Nabi biarkan saja. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam. Dan diikuti oleh para sahabat. Bagaimana mereka luar biasa dalam membantu orang lain. Cukup cerita yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang kisah kaum Ansar yang mereka ya diabadikan kisah mereka dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kepentingan kaum muhajirin daripada kepentingan diri mereka sendiri padahal mereka dalam kondisi perlu dalam kondisi butuh juga. Wa may yuqashuha nafsihi ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dihindarkan dari sifat pelit, maka sungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Karenanya Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu sulit untuk tinggal di kota Mekah karena diintimidasi oleh kaum musyrikin, maka dia pun pergi keluar, hendak pergi meninggalkan kota Mekah. Ya. Maka kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan Ibnu Dugunnah, salah seorang kepala suku dari kabilah Al-Qarah. Maka dia mengatakan, "Misluka la yakhruj wa la yukhraj. Wahai Abu Bakar, orang seperti Anda tidak boleh keluar dari kampungnya dan tidak boleh diusir. Inna la tasilur rahim, engkau senantiasa menyambung silaturahmi, wa tasdukul hadis, engkau senantiasa jujur dalam berkata, wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum, engkau membantu orang yang susah, wa takrid dhaif, engkau senantiasa menjamu tamu, wa tu'inu lana bil haqq, engkau senantiasa membantu orang yang kesulitan. Persis seperti sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diikuti oleh diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karenanya hadis-hadis tentang keutamaan bantu orang lain sangat banyak. Saya akan menyebutkan sebagiannya saja. Bagaimana keutamaan membantu orang lain. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayun nasi ahabbu ila Allah?" Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayul amali ahabbu ila Allah? Dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling bermanfaat bagi orang lain ya. ya. Kenapa? Karena ibadah yang naf'uhu muta'addi yang manfaatnya mengenai orang lain lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah yang manfaatnya qasir hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Seperti seorang uh, seorang salat untuk dirinya, seorang puasa untuk dirinya, tapi kalau dia bersedekah membantu orang lain ini untuk banyak orang. Dan ibadah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu ditanya, siapa orang yang paling dicintai? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa habbul a'mali ila Allah dan yang amalan paling dicintai oleh Allah untuk tudkhiluhu ala muslim. Rasa senang, rasa kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Kau membuat dia senang, kau melakukan amalan yang luar biasa. Ya, sampai sesuatu yang sangat ringan kata Nabi SAW la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalku akhaka biwajhin jangan kau remehkan amalan apapun meskipun hanya senyum tatkala bertemu dengan saudara kita senyum terhadap orang lain membahagiakan dia dia senang kalau kita senyum sama dia demikian juga Rasulullah SAW mengatakan misalnya wal kalimatu thayyibatu sadaqah kata-kata yang baik adalah sedekah Kenapa kita berkata bertutur kata yang baik? Enak ngomong sama orang lain, dia mendengarkan pembicaraan kita, dia senang, kita dapat pahala. Makanya kata Nabi SAW, wa ahabul amali ilallah dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sururun tudkhilu ala muslim, rasa kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au takshifu anhu kurbatan, atau kau menghilangkan kesulitannya. Penderitaannya kau hilangkan. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutang-hutangnya au tatruda anhu ju'an atau kau hilangkan rasa laparnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an atakifa fi hadzal masjid syahran." Hadis ini riwayat Tabrani dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi keperluannya lebih saya sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan." Ya akhi, iktikaf di Masjid Nabawi ibadah yang tidak gampang, susah. Ya. Etikaf di Masjid Nabawi, apalagi 10 hari. Apalagi kita yang jauh rumahnya, mau etikaf harus berapa juta kita keluarkan. Ya. Apalagi akhir Ramadan tiket mahal ya. Hotel mahal, tiket mahal. Ya. Kemudian tidur di masjid. Berat ya. Ada ibadah yang mudah, nanti nggak usah jauh-jauh, cukup di Jakarta. <laughs> apa bantu orang bantu orang lain tapi nggak perlu bayar tiket nggak perlu bayar hotel ya menemani saudara kalau dia punya keperluan ini yang bilang Nabi saw la an amshi ma fi hajatin ahabu ilayya min a'atikif fi hajar masjid syahran aku jalan bersama saudaraku untuk memenuhi keperluannya lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa kata para ulama? Karena ibadah iktikaf ibadah yang naf'uhu qasir, manfaatnya terbatas untuk dirinya sendiri. Adapun uh, membantu orang lain, naf'uhu muta'addi, manfaatnya untuk orang lain, banyak yang bisa dapat manfaat. Dan Allah ingin seorang hamba membantu saudaranya. Oleh karenanya disebutkan riwayatkan dari Syekh bin Bas rahimahullah taala, beliau sering membatalkan puasa sunnahnya karena ingin memberi manfaat kepada orang lain begitu banyak kegiatan berkaitan dengan orang lain banyak untuk manfaat umat, maka dia batalkan puasa sunnahnya. Ditanya kenapa? Saya kalau saya berpuasa tidak kuat untuk memberi manfaat kepada orang lain. Ini fikih. Bukan berarti alasan tidak puasa terus ya. <laughs> Artinya eh, demikianlah ya. Ada eh, waktu kita terbatas, umur kita terbatas, kemampuan kita terbatas, maka terkadang kita harus menimbang memberi manfaat kepada orang lain itu lebih disukai oleh Allah daripada ibadah yang manfaatnya untuk diri diri sendiri. Ya. Bayangkan tidak main-main sampai kata Nabi, saya berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih saya sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Terlepas apakah kebutuhannya terpenuhi atau tidak. Yang penting kita berusaha menemani dia memenuhi keperluannya. Bisa jadi terpenuhi, bisa jadi nggak terpenuhi. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya membahagiakan orang lain adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil-dalil juga yang menunjukkan tentang keutamaan bantu orang lain seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'min kurbatan min qurabi dunya, allahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang tanfis, tanfis itu merenggangkan ya. Seorang yang susah bernapas kemudian tanfis dia jadi renggang bernapas Ya. Barang siapa yang merenggangkan kesulitan yang sedang dihadapi oleh seorang mukmin dari kesulitan dunia, Allah akan memudahkan dia menghadapi penderitaan hari kiamat kelak. Tanfis ini bisa dua, bisa berarti kita menghilangkan penderitaannya secara total atau mengurangi. Dua-duanya bernilai di sisi Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Mungkin kita tidak bisa menghilangkan penderitaan 100%, kita hilangkan 10%, sudah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa ganjarannya? Kata Nabi SAW, Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunia. Barang siapa yang merenggangkan, meringankan atau menghilangkan penderitaan seorang mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyam. Allah akan menghilangkan baginya penderitaan hari kiamat. Allah tidak Nabi tidak mengatakan Allah akan menghilangkan penderitaannya di dunia dan akhirat. Tidak, tapi Nabi mengatakan penderitaannya di hari kiamat. Kenapa? Karena penderitaan hari kiamat tidak ada bandingannya dengan penderitaan di dunia. Dunia ini mau sakit mau apa masih ringan dibanding hari kiamat yang sangat mengerikan. Seorang dibangkitkan di di bawah terik matahari 50 ribu tahun matahari satu satu mil itu bukan perkara yang gampang ya. Makanya dengan melakukan sesuatu yang ringan kita cuma bantu orang di dunia penderitaan kita hari kiamat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man yassara mu'siran, Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan seorang yang dalam kondisi kesulitan, orang terlilit utang, ya, maka Allah akan mudahkan dia di dunia maupun di akhirat. Tadi sudah kita sebutkan di antara amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, antakshifa anhu kurbah, kau hilangkan penderitaannya. Au taqdi anhu dainan atau kau lunaskan hutangnya. Ada orang punya hutang sama kita. Kita tahu dia ini orang baik ya. Kita tahu dia sudah berusaha, kita bantu. Kalau cara bantu Tiga cara. Pertama kita inzar. Kita bilang sudah. Kalau Kalaupun tidak mampu nanti saja kau lunasi. Ya. Tidak perlu kita menghinakan dia. Tidak perlu kita merendahkan dia. Kita tahu dia sudah berusaha. Tidak mampu kita bilang nanti aja. Kalau kau belum mampu nanti nggak ada masalah. Ini cara paling pertama. Ini sudah sangat bernilai. Ya. Ini sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita uh, jatuhkan sebagian hutang tersebut. Kalau dia punya hutang 10 juta, kita bilang ya udah bayar 5 juta aja, enggak apa-apa. Ini juga ibadah yang sangat mulia. Atau kita hilangkan, lunaskan, ikhlaskan seluruhnya. Ya udah utang 10 juta, nggak usah bayar. Ya. Ini ibadah ya, sangat mulia ya. Kita bayangkan bagaimana seorang susahnya dia dililit utang. Makanya Nabi SAW mengatakan, La tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian dalam kesulitan setelah kalian merasa tenang. Yaitu apa? Hutang. Seorang kalau nggak punya hutang, hidupnya tenang ya. Tapi kalau sudah punya hutang, ya, Susah. Apalagi hutangnya di rentenir. Apalagi nonton berita, disita, disita, oh, gelisah dia, gulanya naik. Kolesterol naik. Kena stroke dan macam-macamnya. Nah, dia susah memikirkan hutangnya, Apalagi seorang mukmin, dia akan susah memikirkan hutangnya. Kalau dia meninggal bagaimana? Siapa yang tanggung hutangnya? Anaknya kah, saudaranya ke Bagaimana di di alam barzah kalau dia meninggal dalam kondisi hutangnya belum lunas? Kemudian datang seorang melunaskan hutangnya. Dia mengatakan gak usah bayar. Ya, subhanallah. Betapa bahagianya dia. Betapa bahagianya dia tatkala utangnya dilunasi atau dikurangi misalnya. Baru bayar separuh sudah nggak usah lanjutkan. Saya sudah ikhlaskan. Ya. Ini kebahagiaan yang luar biasa yang dia dapatkan dan ini amal seperti ini luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dalam satu hadis ada seorang lam ya'mal khairan qad, dia tidak punya amal soleh. Kemudian waktu di hari kiamat Allah mengatakan, "Apa kau punya amal soleh?" Kata dia, "Enggak ada ya Allah." Coba ingat lagi, Punya amal soleh enggak? Katanya enggak ada. Cuma satu, kalau ada orang dia dulu kaya raya dan orang banyak utang sama dia, dia katakan sama pembantu-pembantunya kepada pegawai-pegawainya, lihat kalau orang tersebut tidak mampu, maka ikhlaskan atau tunda pembayarannya. Itulah amal soleh yang akhirnya menyelamatkan dia masuk dalam surga. Ya, bayangkan. Amal soleh ini ternyata tidak sepele. Meringankan beban orang yang berhutang kepada pada dia. Oleh karenanya, barang siapa yang mudahkan kepada orang terlilit utang, Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Kemudian kata Nabi SAW, Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Barang siapa yang senantiasa, ya Allah senantiasa menolong seorang hamba, selama seorang hamba menolong saudaranya. Selama seorang hamba menolong saudaranya. Tapi di antara hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya me bantu orang lain ibadah yang sangat mulia. Seperti Nabi SAW bersabda, Sona'i'ul ma'ruf taqi masori asu. Berbuat baik kepada orang lain akan menghalangi, menjaga seorang mendapatkan kesudahan yang buruk. Kita dengar orang meninggal dalam kondisi yang buruk, su'ul khatimah. Nah, kalau seorang ya ingin terhindar dari su'ul khatimah di antaranya dia suka berbuat baik sama orang lain. Nabi yang mengatakan sonaul ma'ruf taqi masari asu. Berbuat perbuatan-perbuatan baik menghalangi seorang dari terjerumus dalam kesudahan yang buruk atau kematian yang yang buruk. Ini uh, luar biasa ya. ya kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah." Hatta yuqdha bainan nas. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Tatkala manusia dibangkitkan di padang mahsyar di bawah terik matahari jarak satu mil, maka masing-masing orang akan dinaungi oleh sedekahnya. Kalau seorang memiliki sedekah yang banyak, suka bantu orang banyak, maka sedekah tersebut akan datang menaunginya dari teriknya matahari. Dan ini adalah ya ganjaran yang luar biasa adalah karena seorang tatkala pada hari kiamat kelak. Kemudian juga ya Nabi Alaihi Wasallam. Ya, Idza sa'alahu sa'il au tuliba minhu hajah qala isfa'u tu'jaru wa Allahu ala lisan nabiyhi syaa. Kalau ada orang datang kepada Nabi SAW alaihi wasallam minta sesuatu atau kemudian ada orang laporkan ya Rasulullah ada fulan punya keperluan, maka Nabi mengatakan berilah syafaat kalian akan dapat pahala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah kehendaki. Di sini Nabi isyaratkan bahwasanya membantu dengan berbagai macam cara. Bisa Anda membantu langsung dengan harta, dengan bantuan, bisa Anda membantu dengan syafaat. Syafaat banyak yang bisa dilakukan, ya. Man yashfa syafa'atan hasanatan lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberi syafaat dengan syafaat yang baik maka dia juga mendapatkan pahala. Syafaat bagaimana maksudnya? Anda bisa membantu orang dengan syafaat dengan kedudukan Anda. Misalnya Anda seorang pejabat atau seorang yang dipandang, Anda tulis memo, tolong bantu si fulan. Tentu bukan syafaat yang buruk ya. Dengan orang itu segan sama Anda maka dibantu. Ini syafaat yang baik. Ya. Atau Anda apa namanya? Kalau Anda tidak punya kedudukan, mungkin Anda lapor kata Nabi SAW tadi untuk tu'jaru. Kalau ada yang perlu bantuan bilang sama saya, saya akan bantu. Yaqdillahu ala lisan nabihi. Nanti terserah apa yang terjadi, apakah saya bisa bantu atau tidak, kata Nabi yang penting lapor dulu. Anda melaporkan kepada seorang, ya fulan ini ada orang susah, bisa dibantu enggak? Terserah apakah si fulan bisa bantu atau tidak, tu'jaru, Anda sudah dapat pahala. Sampai membantu orang lain sekedar beri syafaat juga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlepas apakah berhasil atau tidak. Ya. Apakah keperluannya terpenuhi atau tidak? Tapi sekedar memberitahu kepada orang yang kita harapkan bisa membantu, dia bantu atau tidak kita sudah dapat pahala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya membantu orang lain ya adalah ibadah yang sangat agung dalam dari dalam Al-Qur'an sangat banyak dan juga dalam hadis-hadis Nabi sangat banyak. Satu poin yang sangat penting tatkala kita berkecimpung dalam hal ini membantu orang lain, kita harus ingat bahwasanya bahwasanya kebaikan orang yang kita bantu kepada kita lebih banyak daripada apa yang kita berikan kepada orang tersebut. Saya ulangi. Kalau kita bantu orang miskin, kebaikan yang kita peroleh gara-gara dia dia berbuat ihsan kepada kita, ya. Lebih baik daripada ihsan kita kepada dia. Lebih baik daripada kebaikan yang kita lakukan kepada dia. Lebih banyak kebaikan yang kita peroleh dari dia. Ini harus kita tanamkan ya. Agar tatkala kita membantu orang lain kita tidak ujub. Tidak merasa, tidak mentang-mentang. Tidak merasa punya apa namanya orang itu hutang budi sama kita enggak. Harus kita sadari bahwasanya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik sama orang miskin, itu sebenarnya kebaikan bagi kita, kebaikan yang sangat banyak. Orang miskin, kalau kita bantu dia, sudah apa yang dia dapatkan? Cuma paling sembako selesai. Dia sakit, kita kasih bantu oh, pengobatan sembuh selesai. Tapi coba buat kita apa? Banyak sekali. Buat kita pahala dunia maupun akhirat, kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan sangat banyak kita dapatkan. Bukankah kalau kita membantu orang lain, ya, maka kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsinu, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang berbuat ihsan. Begitu kita bantu orang lain, kita dicintai oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma dapat bantuan. Tok, dia cuma dapat duniawi orang miskin tersebut. Dimudahkan, cuma senang dapat bantuan. Kita coba, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah kita akan diganti oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Kata Nabi SAW, mana kosat sodakotum min mal. Bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta. Kata Al-Baji dari ulama Maliki ya. Bahwasanya kalau kita bersedekah, harta kita bertambah berdasarkan hadis ini. Kata Nabi tidak akan mengurangi. Artinya bertambah. Artinya bertambah. Bahkan malaikat mendoakan, Allah ati munfiqan khalafan. Ya Allah berikan kepada orang berinfak ganti. Ya. Kemudian eh, dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya benar Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan mengganti infakmu, aku akan berinfak kepadamu, ya. Oleh karenanya saya sering sampaikan bahwasanya Allah menamakan sedekah yang kita keluarkan sebagai pinjaman. Pinjaman seakan-akan Allah berhutang kepada kita. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah Allah namakan sedekah yang kita keluar dengan pinjaman agar kita yakin bahwasanya yang minjem adalah Allah dan dia adalah maha kaya pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan kalau kita punya kawan miliarder pinjam uang sama kita 100 ribu, masa kita ragu-ragu kasih? Kita yakin dia pasti ganti uang dia miliarder. Tapi kalau yang pinjam duit sama kita miskin seperti kita, kita ragu-ragu minjemin. Karena kita ragu dia bisa kembali atau tidak. Kita pinjamin dalam niat sedekah karena nggak mungkin dia kembalikan. Tapi kalau yang minjem miliarder, kita akan kasih. Mau pinjam berapa? Satu juta, seratus juta kita kasih. Karena kita tahu dia pasti bisa bayar. Kebetulan aja dia nggak bawa ATM. Kebetulan dompetnya ketinggalan. Ya, kita kasih dengan lapang hati. Nah, bagaimana kalau yang mau minjam adalah Al-Ghani yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala. Pasti diganti, pasti diganti. Oleh keuntungan yang kita dapatkan kalau kita sedekah bantu orang lain di dunia, kita dapatkan ganjarannya di dunia sebelum akhirat. Oleh karenanya di antara bentuk suudzon, berburuk sangka kepada Allah, menyangka kalau kita berbuat baik sama orang cuma dapat ganjaran di akhirat, itu nggak benar. Orang kalau membuat bantu orang lain di dunia, Allah akan berikan dia ganjaran di dunia sebelum di mana di di akhirat. Di dunia dapat dulu sebelum di akhirat. Dapat keuntungan duniawi. Allah berikan dia kebahagiaan. Orang kalau membantu orang lain bahagia di dunia, hatinya tentram, Ya, Rasulullah menyebutkan masalul mutasaddiq wal bakhil, perumpamaan orang yang yang rajin bersedekah dengan orang bakhil, kama thali ini, ya, alaihi majubbatan seperti dua orang yang pakai baju terbuat dari besi. Kalau orang yang bersedekah tangannya terikat dengan baju besi tersebut, setiap dia bersedekah bajunya melonggar, melonggar, dadanya mulai lapang, mudah untuk bernapas sehingga dia akan diberi kebahagiaan. Ada orang pelit, kalau dia memberi, dia mikir perhitungan, pikir lama sehingga semakin sempit dadanya, bajunya semakin rapat, semakin sulit bernapas. Orang yang pelit sengsara, orang yang bersedekah dadanya lapang. Murah senyum, kenapa rajin bersedekah? Suka membantu orang lain. Al jaza min amal balasan seorang perbuatan. Dia memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, dia pasti dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia pasti dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling sering membantu orang lain dengan niat ikhlas tentunya, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, tatkala kita memberi bantuan kepada orang lain, sungguhnya kebaikan orang tersebut kepada kita lebih banyak daripada kebaikan yang kita berikan kepada orang orang tersebut. Di dunia maupun di akhirat. Belum lagi tadi hadis-hadis yang kita sebutkan. Ya, Sona'il ma'ruf taki masari asu. Bahwasanya perbuatan baik kepada orang lain akan menghalangi seorang dari kesudahan yang buruk, dari suul khatimah. Nikmat yang luar biasa. Kulum ri'in tahta zili sadaqati yaumal qiyamah. Dia hari kiamat di padang mahsyar, sedekah akan datang menaungi seorang di bawah terik matahari yang begitu panas, ada sedekahnya datang menaunginya. Belum di akhirat Allah berikan ganjaran yang berlipat-lipat, ya. Man dzalladzi yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa beri pinjaman kepada Allah, Allah akan gantikan dengan berlipat-lipat. Kata Allah tentang orang berinfak jalan Allah, kama thali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu lima yasha. Seorang bersedekah seperti biji yang kemudian ditanam, kemudian menumbuhkan tujuh bulir, tujuh bulir kemudian ada seratus masing-masing tujuh ratus kali lipat. Minimal tujuh kali lipat. Wallahu yudha'ifu lima yasha. Allah melipat gandakan lebih daripada itu. Ya, keuntungan kita. Mana yang lebih beruntung? Kita apa orang miskin? Kita yang lebih beruntung dari orang miskin. Orang miskin apa? Cuma kasih makan, makan selesai, kenyang selesai. Sakit diobati, selesai sembuh. Apa yang didapatkan? Si kaya dapat manfaat yang luar luar biasa. Yang bantu mendapatkan manfaat yang luar luar biasa. Ya. Oleh karenanya, ya, seorang yang sering berinfak, ya, tidak akan terkurangi hartanya. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini dalam hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda Inna lillahi ibadan ikhtassahum bin ni'am lima nafi'al ibad. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang Allah khususkan mereka, Allah spesialkan mereka dengan Allah berikan nikmat-nikmat, itu harta dan yang lainnya, lima nafi ibad. Dengan melalui mereka dia beri manfaat kepada hamba-hamba Allah yang lain. Yukurri yukirruhum fima fiha ma badaluha dan Allah tetap mempertahankan nikmat yang Allah berikan kepada orang ini selama dia membantu orang orang lain. Fa idza mana'uha naza'aha minhum. Kalau ternyata dia atau mereka ini pelit tidak membantu orang lain maka Allah cabut nikmat-nikmat tersebut. Fahawalaha ila ghairihi maka Allah pindahkan kepada yang yang lainnya. Jadi di antara cara agar kita mempertahankan uh, nikmat yang Allah berikan kepada kita salurkan kepada orang lain. Maka Allah akan terus berikan nikmat kepada kita selama kita membantu orang orang lain. Kekayaan yang Allah berikan kepada kita akan bertahan bahkan bertambah selama kita membantu orang orang lain. Ya. Saya selalu ingat ada kisah yang disampaikan oleh guru saya dulu waktu di Madinah. Ada seorang setiap dikasih dapat sesuatu dia berikan kepada orang lain. Sampai suatu hari dia dikasih hadiah sama orang lain. Begitu dikasih hadiah sama orang tersebut, tidak lama kemudian diberikan sama orang lain. Makanya orang tegur, saya kan kasih hadiah sama kamu. Kenapa kasih sama orang lain? Kata dia, inilah kebiasaan Allah kepada saya. Setiap saya dapat, saya berikan, Allah berikan yang lain. Ini kebiasaan saya, Allah terhadap saya. Saya tidak ingin merubah kebiasaan Allah terhadap saya dengan menahan apa yang saya miliki. Jadi kalau kita terbiasa membantu orang lain, Allah juga terbiasa memberikan kita tambahan. Itu sudah pasti, itu sudah nggak usah ditanya, itu sudah buktinya banyak. Banyak orang-orang seperti itu. Kasih dia dikasih, kasih dikasih lebih banyak, kasih dikasih lebih banyak. Ya, sampai dia dikejar oleh harta. Kenapa? Dia suka memberi. Dia suka memberi. Dan Allah tadi hadisnya jelas. Kata Allah, kata Nabi SAW, fayuqirruhum. Maka Allah membiarkan menahan harta tersebut kepada mereka selama ma badaluha, selama mereka memberikan kepada orang lain. Kalau mereka tahan tidak memberi kepada orang lain, maka Allah cabut nikmat tersebut Allah berikan kepada orang yang lain yang senang ber, berinfak. Ya. Jadi ini yang saya sampaikan di akhir pembahasan kita bahwasanya seorang tatkala berbuat baik sama orang lain, yakinlah bahwasanya eh, orang itu lebih banyak manfaatnya kepada kita daripada kita beri kepada orang tersebut. Makanya sebagian salaf dahulu kalau tidak ada orang yang bisa dia bantu, dia merasa itu musibah. Kata Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, "Idza asbahtu wa laysa ala babi sahih sahibu hajatin" Ya, kalau saya pagi hari kemudian tidak ada orang di pintu ketuk pintu minta bantuan, ya, maka menurut saya ada fa innahu minal masaib, maka ini termasuk dari musibah. Dia menganggap tatkala tidak tidak kita tidak berkesempatan untuk membantu orang lain berarti itu musibah. Sudah sebulan kita nggak pernah bantu orang lain, sudah sebulan tidak ada uang kita keluar untuk Islam, untuk agama, untuk dakwah, berarti musibah, musibah bagi kita maka kita bisa bantu orang lain itu nikmat yang besar karena ini manfaatnya sangat besar bagi bagi kita. Manfaatnya sangat besar bagi bagi kita. Dari sini para hadirin hadirin yang Subhanahu wa taala jelas bahwasanya di antara ibadah yang agung bukan cuma ibadah kita kepada Allah dari sisi ibadah. Mahdhah bahkan di antara ibadah yang mulia adalah membantu orang lain sebisanya. Apakah kita bantu dengan harta kita? Apa kita bantu dengan tenaga kita? Apa kita bantu dengan pikiran kita, dengan ide kita? Apa kita bantu dengan syafaat kita? Saudara kasih tahu ya. Apa kita bantu dengan yang lain dengan ilmu, dengan pengajaran, dengan pengarahan, dengan bimbingan? Semua yang bermanfaat bagi kaum muslimin itu adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya uh, tausiah singkat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi para pendengar sekalian. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja tidak ada tanya jawab. Eh, ini tanya sama Ustaz Kemal aja kalau ada pertanyaan. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.